Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina" Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang baru fi amrina dalam urusan kami ini, ini urusan din, malai seminhu apa yang bukan daripadanya fahuarad maka dia tertolak demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz lain man amila amalan laisa alaihi amruna fahuarad barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada padanya perintahku fahuwa raddun maka itu tertolak Demikian hadis yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, hadis kharrajahu fi sahihain min riwayat al-Qasim." Hadis ini dikeluarkan di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari riwayat Qasim bin Muhammad dari bibinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan lafaz-lafaz hadis ini berbeda-beda tetapi semakna. Ma'naha mutaqarib, makna-maknanya berdekatan Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku maka dia tertolak. Dengan lafaz barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini yang bukan daripadanya maka dia tertolak. Ini makna kedua lafaz ini mutaqarib, saling berdekatan makna, yakni tidak bertentangan dan tidak berlawanan tetapi sama dan semakna. Wa fi ba'd al bahkan dalam beberapa lafaz lain disebutkan Man ahdatha fi dinina. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara fi dinina dalam agama kami. Ini lebih menjelaskan lagi apa makna fi amrina. Karena lafaz satu dengan lafaz yang lain saling menerangkan dan saling menjelaskan. Berarti yang dimaksud tertolak adalah perkara dalam masalah agama atau di atas namakan agama tetapi tidak ada perintahku kata Rasulullah SAW yakni fi amrina. Berarti man ahdatha barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru, tetapi kalau masalahnya bukan masalah agama, masalah duniawi ya, penemuan-penemuan teknologi, jangan dimasukkan dalam hadis ini. Karena di sini disebutkan fi amrina kata Nabi, dalam urusanku ini. Dalam lafaz lain dikatakan fi dinina, dalam agama kami ini. yakni dalam urusan syariat, dalam urusan agama, jangan berani menambah-nambah satu ajaran baru, satu perintah baru, satu ibadah baru, satu syariat baru. Wahadal hadis aslun azim. Berarti hadis ini merupakan prinsip dasar yang sangat besar dari prinsip-prinsip Islam. Dan hadis ini kedudukannya sebagai barometer mizan lil a'mal bidahiriha untuk mengukur amalan-amalan secara zahir. Jadi satu amalan diukur apakah dia benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat, itu dari dua sisi. Diukur secara zahirnya, yakni secara lahir dan diukur pula secara batin, batinnya. Kalau lahirnya sudah tepat, batinnya pun harus benar. Ya. Kalau batinnya benar, bohirnya pun harus tepat. Apa ukurannya? Apa barometernya? Barometernya adalah hadis ini. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Dilihat amalannya, bentuknya seperti apa. Apakah ada perintah Rasul atau tidak ada perintah Rasul? Apakah ada ajarannya, ada sunnahnya, ada dalilnya, atau tidak ada? Kalau ada diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat yang sahih, maka tepat. Ini ngukur baru zahirnya. Bagaimana ngukur batinnya? Ngukur batinnya ikhlas atau tidak ikhlas. Maka di sini dikatakan, dia adalah aslun azim yang merupakan mizanul lil a'mal. Kal mizan lil a'mal fi zahiriha. Untuk mengukur satu amalan secara lahirnya. Sedangkan hadis a'mal bin niyat adalah mizanul a'mal fi batiniha. Adapun untuk mengukur batin maka diukur dengan hadis pertama dalam bab atau dalam kitab kita ini yaitu hadis innamal a'malu bin niat berarti batinnya diukur dengan niat innamal a'malu bin niat setiap amalan tergantung niatnya niatnya untuk siapa niatnya karena apa kamu beramal kalau sudah tepat niatnya karena Allah ikhlas mengharapkan ridho Allah maka dia mendapatkan satu perkara masih ada perkara yang kedua yang harus diukur. Yaitu dohirnya. Niatnya bagus. Niatnya baik karena Allah SWT mengharapkan ridho Allah. Tapi prakteknya. Dohirnya bagaimana? Apakah amalnya tepat dengan ajaran Nabi? Maka diukur dengan hadis ini. Man ahdatha bi amrina hadha. Malaysa minhu fahuarad. Lihat, ada perintah Rasul atau tidak ada perintah Rasul. Kamu beribadah untuk Allah, ikhlas, tetapi dengan satu ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka dia tertolak. Maka dia tidak diterima. Loh tapi ini ikhlas, walaupun ikhlas. Karena sesungguhnya syarat diterimanya amalan itu dua. Benar dari sisi lahirnya dan benar pula dari sisi batinnya. Benar dari sisi batin diukur dengan innamal a'malu binniyat. Benar dari sisi zahir, lahir diukur dengan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Apakah ada perintah Rasul atau tidak ada? Kalau ada sunnahnya, ada ajarannya dari Rasulullah SAW, maka tepat. Kalau tidak, radun maka dia tertolak. Qala, فكما <clears throat> anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala تعالى فليس لعامله فيه Sebagaimana setiap amalan yang ternyata tidak diniatkan karena Allah, maka tertolak. Tidak diterima dari pelaku tersebut. Dan tidak mendapatkan sawab, tidak mendapatkan pahala. Karena niatnya bukan karena Allah. فَكَذَلِكَ كُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ Demikian pula, kalau satu amalan diamalkan dalam rangka ibadah, tetapi laisa alaihi amruna, tidak ada atasnya perintah Allah, tidak ada perintah Rasulullah padanya, fahuwa mardudun ala amilihi.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 Ya ini kalau mengada-adakan ajaran baru yang para sahabat tidak pernah kenal, maka itu laisa din, bukan dari agama. Itu berarti ahdas perkara baru, perkara yang diada-adakan yang laisa alaihi amrullah wa laisa alaihi amru rasul. Tidak ada padanya perintah Allah, tidak ada, ada padanya perintah Rasul. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dan akan datang nanti hadis dari Irbad bin Sariyah yang menyatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwa Rasulullah menyatakan dalam wasiatnya man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah yakni Rasulullah SAW menyatakan dalam wasiatnya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan berbagai macam perselisihan, berbagai macam pertikaian. Fa'alaikum bisunnati. Maka tetap kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum sebagaimana disepakati secara ijma oleh para ulama. al mahdi yang mendapatkan hidayah. Abu alaiha bin nawajid. Dan gigitlah dengan geraham kalian. Suruh dipegang sunnah ini kuat-kuat. Dan gigit dengan geraham kalian. Dan kemudian Nabi memperingatkan bahaya perkara-perkara muhdas. Wa iyyakum. Wa muhdasatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdas. Ini sama dengan apa yang dibahas dalam hadis tadi. Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan perkara muhdats, perkara baru dalam agama ini dan tidak ada perintahku, maka dia merdud, maka dia tertolak. Karena perkara itu perkara yang tertolak, perkara yang jelek, maka Rasulullah memperingatkan iyyakum iyyakum, hati-hati kalian dari perkara yang muhdats ini Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dibikin-bikin dan di atas namakan agama maka itu adalah perkara yang jelek, perkara yang bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dan setiap kesesatan di dalam neraka. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi pun setiap berkhutbah membacakan muqaddimah dan khutbatul hajah dan diantaranya ucapan dalam khutbahnya selalu diulang kalimat Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha. Selalu diulang-ulang kalimat ini bahwa asdaqul hadith sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah. Sebenar-benar ucapan adalah ucapan dari Allah yaitu Al-Qur'an, kitabullah. Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang muhdats. Berarti tiga hadis ini semuanya memperingatkan dari bahaya perkara muhdats. Yang hadis yang sedang kita bahas dalam bab ini menyatakan bahwa perkara muhdats adalah rad, tertolak nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya, bahkan terancam dosa. Di dalam hadis Erbat bin Sariyah dikatakan dengan kalimat yang mengerikan, syarul umur, sejelek-jelek perkara. Atau dengan peringatan, iyakum, hati-hati kalian dari perkara muhdas. Dan dalam khutbah Rasulullah selalu mengulang-ulang kalimat, syarul umuri muhdasatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdas Kenapa kau dikatakan sejelek-jelek perkara? Apakah lebih jelek dari perkara maksiat? Lebih jelek dari zina? Lebih jelek daripada khamr? Ikhwan ibn a'azakumullah, masalahnya adalah karena perkara muhdad itu di atas namakan agama. Berarti dia yang 'ala Allah bila ilmin. Berarti mereka mengatasnamakan Allah berbicara dengan memakai nama Allah tanpa ilmu. Tanpa dalil hujjah dari Quran dan Sunnah. Berarti di sini dia betul-betul berdusta atas nama Allah dan sekaligus menambah-nambahkan dalam agama ini dan menganggap agama belum sempurna. Ikhwan Dikatakan oleh Ibn Rajab, sanu akhir al-kalam al muhdasat ila zikri hadis irbadis al-musyar ilaih. Kita akan bahas perkara-perkara muhdas ini yakni bagaimana pembahasannya lebih luas nanti ketika membahas hadis irbab bin syariah ketika Rasulullah menyatakan iya muhdatsatil umur pada hadisnya insyaallah. wanita kalam hahuna. Sedangkan di sini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang lain alaihi amru syari' amalan-amalan yang tidak ada padanya perintah dari perintah syariat dan bagaimana ditolaknya ini secara fikih Maknanya ditolak itu apa? Bahwa raddun, apakah ditolak itu tidak sah? Atau ditolak itu sah tapi nggak dapat pahala? Atau ditolak itu adalah diancam dengan dosa? فهذا الحديث يدل بمنطوقه ala anna kulla amalin laysa alaihi amru syarif fahuwa merdud. Hadis ini menunjukkan secara teksnya bahwasanya setiap amalan yang tidak ada perintah dari syariat maka dia dalam keadaan tertolak. Ya lebih bimafhumihi. Sedangkan secara konteksnya, secara mafhumnya, bahwasanya anakula amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Berarti pemahamannya kalau amalan tadi ada perintah Allah, ada perintah Rasul, maka dia tidak tertolak. Dengan kata lain, diterima. Ini teks yang mengatakan perkara yang tidak ada perintah dari Allah, maka tertolak. Berarti mafhumnya adalah kalau ada diterima, kan begitu. Sekarang kalau satu amalan tercampur di dalamnya perintah dan yang tidak diperintahkan. Bagaimana? Mardud atau makbul? Seorang beribadah, sholat apakah puasa? Kemudian dia mengamalkan dalam sholat tadi, dalam puasa tadi, sesuatu yang disyariatkan, rukuk, sujud, berdiri doa-doanya, ditambah juga dengan yang bid'ah-bid'ah di dalamnya. Maka yang merdud sholatnya atau perbuatannya tadi, yang muhdat tadi, ini yang akan dibahas di dalam bab ini, ya, di dalam hadis ini. Qala Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab menyatakan rahimahullahu taala bahwa kalimat man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu fal ma'na idan anna man kana amaluhu kharijan 'anil syari' Maknanya berarti setiap satu amalan yang di luar perintah syariat laisa mutaqayyidan bisyar'i yang tidak terkait dengan syariat sama sekali atau di dalam artian tidak ada ikatan-ikatan perintah atau aturan dari syariat maka dia tertolak sedangkan ucapan Rasulullah laisa alaihi amruna tidak ada perintah kami ini isyarat ila anna a'mal al-amilin kulluhum yanbaghi an takuna tahta ahkam syariah. Kalimat laisa أمرنا amruna memberikan faedah kepada kita bahwasanya setiap amalan orang-orang yang beramal semestinya seharusnya di bawah hukum-hukum syariat. Di bawah aturan-aturan hukum dari Allah dan Rasulnya. Ini setiap amalan harus ada dalilnya, ada perintahnya. Watakunu ahkamu syariah hakim alaiha bi amriha. Berarti semua hukum-hukum syariat harus menjadi hakim yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini beramal, orang kedua beramal, orang ketiga beramal, orang keempat beramal. Dan amalan mereka berbeda-beda. Mana yang benar, mana yang salah. Padahal semuanya meniatkan untuk Allah, meniatkan sebagai ibadah. Mana yang benar, mana yang salah. Maka hakimnya yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah adalah syariat. Hukum-hukum dalam Quran dan Sunnah. Ini ayatnya bilang begini, hadisnya bilang begini. Orang pertama, amalanmu berdasarkan hadis apa? Berdasarkan ayat apa? Orang kedua, ditanya juga demikian. Yang ketiga, ditanya juga demikian. Maka yang memiliki perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itulah yang benar, yang makbul. Yang tiada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia tertolak. Merdudun ala sahibiha Qala Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkamis syar'i. Barang siapa yang amalnya dalam keadaan berjalan sesuai dengan hukum-hukum syariat. Sesuai dengan perintah-perintah syariat. Muwafiqan laha cocok persis seperti yang diperintahkan. Bahwa makbul, maka amalannya diterima oleh Allah. Diterima dan diberi pahala yang berlipat-lipat. Waman kana kharijan an sedangkan yang di luar itu, di luar hukum-hukum syariat tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, maka dia dalam keadaan merdu, dalam keadaan tertolak. Maka dimulai pembahasan oleh Ibnu Rajab bahwa amalan-amalan manusia itu memiliki satu kaidah bahwa kalau amalan itu adalah ibadah dalam rangka ibadah atau di atas namakan agama, maka hukumnya tidak boleh kecuali kalau ada dalil. Tidak boleh kamu beribadah kecuali kalau ada dalil. Berbeda dengan perkara dunia, silahkan kamu beramal dengan amalan-amalan urusan dunia. Silahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silahkan. Ya. Khalaqalakumma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian seluruh apa yang di muka bumi untuk kalian. Berarti kalau urusannya urusan dunia seperti itu silahkan silahkan kecuali yang dilarang. Tetapi ibadah amalan yang dilakukan dalam rangka zikir, ibadah, salat dalam rangka tunduk pada Allah dalam rangka ibadah, maka harus ada aturan-aturan syariat dari kitab dan sunnah. Sedangkan amalan yang dalam rangka ibadah ini bisa kisman, bisa ibadat, bisa muamalat. Ada ibadat yang mahdoh maksudnya. Ada pula muamalah yang termasuk dalam ibadah ammah. Sebab kalau ibadat khasah, ibadah mahdoh, itu seperti sholat, puasa, haji, itu mahab, murni hanya ibadah. Tetapi kalau sesuatu, aturan-aturan dagang, itu kan syariat. Berarti ketika kita mengikuti syariat itu, kita dalam keadaan beribadah pada Allah dengan benar. Tetapi urusannya tidak mahab ibadah. Ada urusan muamalah dengan orang dan orang lain. Ada hubungan hablum minan nas di sana maka disebut dengan muamalat. Tapi kita bahas satu dulu. Yaitu ibadah yang mahbah. Fa'ammal ibadah fama kana minha kharijan an hukmillah wa rasulihi bil kulliyah fahuwa mardudun ala amilihi. Maka ibadah kalau dalam keadaan dia di luar perintah Allah, tidak ada perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bil kulliyah secara keseluruhan bahwa merdud maka dia tertolak ibadah tersebut tertolak tidak diterima dari si pelaku dan pelakunya bahkan terancam dengan ancaman berat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang berhak membuat syariat untuk mereka dalam masalah agama yang Allah tidak pernah izinkan. Di sini ikhwan azakumullah sampai terancam dengan ancaman kesyirikan. Kesyirikan apa? Kesyirikan yaitu memberikan hak tasyri', hak pembuatan syariat kepada selain Allah. Syariat ini milik Allah, agama ini milik Allah, maka yang namanya din harus dari Allah atau dari utusannya. Dari Allah atau dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini din, ini agama, milik Allah semata. Tetapi kalau ada orang yang membuat ajaran baru, membuat cara ibadah baru, dan kemudian mengatakan bahwa ini syariat, berarti dia membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan. Allah nggak pernah mengutus dia sebagai Rasul, Allah tidak pernah mengangkat dia sebagai nabi yang mengajarkan syariat, kok tiba-tiba mengajarkan syariat baru. Hak apa yang dia pakai? Dia tidak memiliki hak sama sekali. Maka Allah katakan amlahum syuraka. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Selain Allah, tandingan-tandingan bagi Allah yang juga membuat syariat seperti Allah. Allah tidak pernah memberikan izin, Allah tidak pernah memberikan hak bagi siapapun untuk membuat syariat baru maka ibadahku selain tertolak, dia terancam. Terancam dia mengambil atau menyaingi Allah, yaitu membuat syariat. Itu hak Allah. Hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. "Faman taqarraba ila Allah amal lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbatan ila Allah 'amaluhu batil mardud alaih." Maka barang siapa yang taqarrub mengadakan pendekatan diri kepada Allah dengan satu ibadah tertentu. Sedangkan ibadah itu tidak pernah Allah jadikan sebagai ibadah dan tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkannya sebagai ibadah dan tidak pernah Allah dan Rasulnya menjadikan perbuatan itu sebagai kurbah sebagai pendekatan diri kepada Allah sebagai takarrub fa'amaluhu batil maka amalannya batil amalannya tertolak Merdudun alaih dikembalikan dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Ekorni ibn a'azakumullah, kalau ada orang yang tiba-tiba menyiksa dirinya, kemudian mengatakan ini ibadah, maka orang ini membuat syariat baru yang Allah tidak pernah izinkan. Berarti dia menyaingi Allah membuat syariat. Syariat apa yang dia memukul-mukul dirinya di bulan Muharram ini? dengan pisau, dengan pedang, dengan senjata tajam sehingga berdarah-darah dan menyatakan ini adalah ibadah kepada Allah. Malam ya dan bila Allah tidak pernah mengizinkan, Allah tidak pernah mensyariatkan, Nabi tidak pernah mengajarkan. Oh bukan, ini adalah dalam rangka kita ikut sedih dan ikut merasakan derita Imam Ali radhiyallahu anhu katanya. Kata Syiah Rafidhah. Taib, apakah kita tidak ikut merasakan deritanya para sahabat-sahabat yang lain yang terbunuh dalam perang, dalam jihad, yang dibantai oleh kaum musyrikin. Dalam setiap peperangan, para sahabat tidak pernah mengadakan bela sungkawa dengan cara yang seperti itu. Maka amalannya tertolak. Dan terancam mereka. Am lahum syuraka lahum. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu lain? Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat untuk mereka? Wa huwa syabihun bihalil ladhina kanat salatuhum 'indal bayti muka'an wa tasdiyah. Berarti mirip mereka orang-orang yang mengadakan ajaran baru dalam ibadah ini mirip dengan kaum musyrikin dan ibadah mereka di sekitar Ka'bah Halaladina karena salatuhum indal bait, yaitu salatnya mereka di sisi Ka'bah kaum musyrikin dengan mukaan wa dengan bertepuk-tepuk tangan, dengan bersiul-siul. Allah katakan, "Wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah kecuali mukaan wa tasdiyah, kecuali bertepuk tangan dan bersiul-siul. Maka Allah Subhanahu wa taala mencerca cara ibadah mereka. Walaupun mereka mengaku-mengaku pengikut Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi ibadah yang mereka lakukan adalah bukan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka salat mereka di sisi Ka'bah tidak diterima karena isinya hanya mukaan wa dia Ibadah mereka hanya bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Wa hadza kaman taqarraba ila Allah taala bisima'il malahi أو بالرقص أو بكسب التقرب بها بالكلية dan ini mirip pula dengan orang yang bertakarrub beribadah kepada Allah dengan mendengarkan alat-alat musik lagun au birraqsi atau dengan menari-nari au bikasfir ra'si fi ghairi ihram atau dengan membuka kepala ketika ihram dalam keadaan wama asbah dzalik atau fi ihram ketika bukan ihram dan sejenisnya. Sima'il malahi adalah seperti ibadahnya kaum sufi. Mereka bangun atau mereka tidak tidur tengah malam. Kemudian mereka mengadakan satu acara, acara renungan. Kemudian dibacakan syair-syair dengan syahdu diiringi dengan musik-musik dan kemudian mereka menangis bersama-sama. Maka ini ibadah yang mereka lakukan. Maka ditanya, apakah ada amrullah, apakah ada perintah dari Allah atau amr minar rasul, perintah dari rasul ibadah kepada Allah dengan sima'al malahi. Ibadah kepada Allah dengan mendengarkan perkara-perkara yang lahu, yang lahun. Kalau tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Bahkan yang ada sebaliknya. Wa minan nasi man yattakhidhu ah, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith yudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli dengan harta dunia lahu al-hadith ucapan-ucapan kosong lahu al hadis dan nyanyian-nyanyian dan musik untuk menyesatkan dari jalan Allah. Dan Rasulullah justru menyatakan tentang haramnya musik dalam riwayat Bukhari yang menyatakan la min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif sungguh akan muncul dari umatku ini yang berani-berani di akhir zaman nanti menghalalkan sut khamr, zina, sutra bagi laki-laki dan alat-alat musik, ma'azif. Artinya empat perkara ini haram. Ternyata mereka jadikan mendengarkan musik sebagai ibadah maka fawaradun di samping tertolak ibadahnya juga terancam. Dengan ancaman apa? Dengan ancaman dia membuat syariat seperti Allah membuat syariat. Ini berarti menyaingi Allah dan menganggap ada selain Allah yang berhak untuk membuat syariat baru. Demikian pula orang-orang yang menari-nari dalam rangka ibadah. Seperti kaum jahiliyah seperti mereka Bani Daus yang mereka menggoyang-goyangkan aliyatahum indadil khulafah ketika mereka menggoyang-goyangkan pantat mereka di depan berhala dil khulafah. Mereka menganggap itu ibadah dan mereka menganggap ibadah kepada Allah. Dul khulafah itu perantara katanya kepada Allah. Mereka dengan menari-nari menggoyang-goyangkan pantat mereka di hadapan berhala khulafah atau dil khulafah maka dikatakan fahuwa raddun dan dia terancam mereka berani-berani membuat syariat seperti Allah. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah, takarrub dengan cara berjemur diri, membuka kepalanya di tengah tarik panas matahari, tapi bukan karena ihram. Kalau karena ihram, syariat. Orang yang ihram untuk umrah atau untuk haji, maka tidak boleh baginya untuk menutup kepalanya, dengan pecinya atau dengan imamahnya atau dengan sesuatu di kepalanya tidak boleh. Tetapi ini bukan ihram untuk haji, bukan ihram untuk umrah dan dia menyiksa dirinya berdiri di tengah terik panas matahari di tempat di negeri yang sangat panas yaitu di Jazirah Arab dan dia merasa betul-betul berat dan dahsyat tapi dia sabar ini ibadah kepada Allah katanya. Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa diri? Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa dirimu dan kemudian di atas nama ibadah kepada Allah? Siapa yang memerintahkan? Tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah, tidak ada perintahnya. Maka itu pun radun, tertolak dan terancam. Qala dzalika minal al Yang seperti itu semuanya adalah perkara-perkara muhdats allati lam yashra' Allah Subhanahu wa taala lam yusarri' wa rasuluhu dan juga rasulnya tidak pernah mensyariatkan at-taqarrub biha bil kulliyah. Enggak pernah mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara seperti itu. Walaysa ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbah fi ghairiha mutlaqan. Dan perlu ada catatan ya, bahwasanya tidak mesti kalau sesuatu itu merupakan ibadah dalam satu ibadah tertentu belum tentu di dalam tempat lain itu ibadah. Ini perlu catatan penting. Tawaf misalnya. Tawaf di Ka'bah ibadah. Tetapi tawaf di tempat lain bukan ibadah. Tawaf di kuburan, tawaf di tempat-tempat keramat atau tawaf mengelilingi tiang bendera atau tawaf mengelilingi apapun untuk menghormatinya maka itu tidak bisa dikatakan ibadah. Kalau dia mengatakan ini ibadah, maka dia membuat syariat baru. Amlahum syuraka'u. Syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat selain Allah? Tuhan mana yang mengajarkan tawaf di kuburan? Kalau Tuhan kami Allah mengajarkan tawaf di Ka'bah. Tidak di tempat lain. Berarti kaidahnya apa? Belum tentu. Satu ibadah di tempat tertentu yang diajarkan di satu tempat dalam rangka atau di dalam ya, waktu tertentu belum tentu di tempat lain, di waktu lain, di negeri lain menjadi ibadah. Maka Allah Nabi SAW pernah melihat seorang yang berdiri. Berdiri ketika sholat ibadah. Berdiri di Arafah, ketika wukuf di Arafah, itu juga ibadah. Memang disunnahkan ketika wukuf di Arafah berdoa sambil berdiri. Jadi ketika salat, Qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah. Dengan qanitin. Dengan khusyuk. Perintah itu bukan perintah? Perintah. Berarti ada amrullah. Apa yang dimaksud? Jelas dalam semua tafsir bahwa itu salat. Qumu lillahi qanitin adalah beribadahlah kamu dengan berdiri, yakni salat. Qanit dengan khusyuk. Demikian pula rukuk dan sujud. Farka'u ma'arraqi'in. Atau warka'u wasjudu. Wasjudu lillahi wa'budu. Banyak perintah-perintah sujud, perintah-perintah rukuk. Dalam salat tertentu. Maka apakah berdiri di tempat lain? Pada sholat Jumat bukan sholatnya, khutbahnya. Dia berdiri terus. Mendengarkan khutbah sambil berdiri. Ibadah atau bukan ibadah? Ikhwan ibn azakumullah, pernah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang berdiri di tengah terik panas matahari. Dan dalam riwayat lain itu pada waktu salat Jumat. Rasulullah berkutbah dia berdiri dalam keadaan tengah terik panas matahari, tidak menutup kepalanya. Faqila, dikatakan kenapa dia? Dijawab, innahu nazara an yaquma wa la yaq'ud wala yastadil wa an Dia bernazar. Bernazar untuk Allah. Untuk terus berdiri dan tidak duduk. Dan tidak mau bergaung bernaung dari matahari. Tidak mau dia bernaung dengan apapun dari terik matahari. Wa an Dan akan terus berpuasa. Fa'amaran Nabi SAW. Bukan terus berpuasa, tapi berpuasa begitu saja. Maka Nabi memerintahkan untuk duduk membatalkan nadarnya dan memerintahkan untuk yastazil bernaung dari terik panas matahari dan untuk meneruskan puasanya puasa ibadah tapi kalau berdiri terus menerus tidak ada perintahnya atau untuk berjemur diri di tengah terik panas matahari dan tidak bernaung tidak ada perintah Allah padanya Falam yaj'al qiyamahu wa buruzuhu lisyamsi qurbatan. Nabi tidak menganggap berdirinya dia dan berjemurnya dia di matahari tidak dianggap sebagai takarrub kepada Allah. Batalkan. Wa yufi hima Dan tidak boleh pula untuk memenuhi nazar. Kalau nazarnya itu berdiri terus-menerus atau berjemur diri. Waqad rawa anna dhalika kana fi yaumi Jum'ah dan diriwayatkan pula bahwa kejadian itu adalah pada hari Jumat ketika mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi dalam keadaan di mimbar. Fanadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadil. Maka orang tadi bernazar untuk terus berdiri walaupun mendengarkan khutbah tetap sambil berdiri dan tidak mau bernaung dari mana panas matahari dan dalam keadaan dia terus berpuasa atau dalam keadaan berpuasa. Madam Nabi SAW yaktub selama Nabi berkhutbah. I'zaman listima'i khutbatin Nabi. Dan itu dalam rangka mengagungkan khutbahnya Nabi. Berarti niatnya bagus atau enggak bagus? Niatnya baik. Niatnya memuliakan khutbah Rasulullah. Saya tidak akan duduk, apalagi tidur. Saya tidak akan duduk. Saya akan berdiri terus dan akan terus di tengah terik matahari dan tidak akan bernaung dalam rangka mendengarkan khutbah dan memuliakan khutbah Rasul. Tapi toh oleh Nabi tetap disalahkan. Walaupun niatnya baik. Kenapa? Karena laisa alaihi amruna. Man ahdata fi amrina hada. Ma laisa minhu fahuwa rad. Man amila amalan. Laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Sebagaimana hadis tadi disebutkan kisah ini dalam riwayat yang keluar dari Bukhari dalam kitab Iman wan Nudur. Ini membuktikan dengan dalil yang sangat jelas bahwa bid'ah itu tetap tertolak, bahwa perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah adalah merdud walaupun dalam rangka memuliakan khutbah Rasulullah SAW. Karena orang tadi berdiri dan berjemur diri dalam rangka memuliakan khutbah Nabi. Tetap oleh Nabi dilarang. Disuruh untuk duduk dan disuruh untuk bernaung. Jangan buruz ala syams. Buruz ala syams artinya berjemur diri di matahari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lain perkara kalau dia tidak sengaja masuk sudah penuh di luar panas dia sabar di tengah terik panas matahari dalam rangka mendengarkan khutbah. Insya Allah kesabarannya dapat pahala. Karena itu bukan sesuatu yang disengaja. Tetapi kalau sengaja berjemur diri dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah mengada-adakan perkara baru. Walam yaj'al Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qurbatan fi binadrih. Atau tuwaffa binadrih. Bahwasanya Nabi tidak menjadikan takarub tadi sebagai perkara yang kurbah, perbuatan tadi tidak dianggap sebagai ibadah, dan tidak dianggap sebagai perkara yang harus ditepati walaupun nazar. Tidak boleh nazar dengan sesuatu yang maksiat atau sesuatu yang tidak diperintahkan dalam Rasulullah SAW. Bernazar itu misalnya mau bersodakoh, aku kalau berhasil aku akan bersodakoh, itu boleh. Atau aku akan sholat malam, atau aku akan ini, atau akan itu. Tetapi kamu bernazar dengan sesuatu yang seperti ini dalam rangka ibadah tetapi dengan sesuatu yang tidak diperintahkan fahuwa mardudun maka dia tertolak. Nabi tidak menjadikannya sebagai ibadah. al qiyam ibadatun fi wa mawadhi' ukhar atau fi mawadhi' akhar sedangkan qiyam berdiri itu menjadi ibadah di tempat-tempat lain. Tapi di tempat tadi tidak boleh oleh Nabi. Duduk. Ketika mendengarkan khutbah. Di tempat lain berdiri itu ibadah. Kapan berdiri jadi ibadah? Kasfalati. Ketika sholat Itu diperintahkan untuk berdiri. Kumulillahi qanitin. Ketika azan. disunahkan diperintahkan untuk berdiri. Jangan azan sambil duduk. Berdiri. Wa doa di Arafah. Doa di Arafah. disunahkan juga berdiri. Ini adalah perintah-perintah untuk berdiri di tempat-tempat tertentu. Tetapi ketika khutbah lain, tidak boleh berdiri. Berarti namanya ibadah harus dengan aturan sunnah Rasulullah. Harus dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wal buruz, lishamsi, qurbatun lil muhrim, juga dalam keadaan dia membuka kepalanya sehingga kepalanya terjemur matahari. Ini juga adalah satu yang diperintahkan ketika ihram. Tapi di luar ihram tidak diperintahkan. Bahkan itu pun muqayyad terkait dengan syarat tertentu. Yang tidak boleh menutupi dengan sesuatu yang melekat di kepalanya. Apakah pecinya atau imamahnya, itu sesuatunya. Kalau yang tidak melekat di kepalanya, seperti dia masuk ke Masjidil Haram kan tertutup dari matahari. Tidak apa-apa. Ya. Atau memakai payung. Tidak apa-apa. Ya. Atau naik kendaraan, naik mobil dalam karena ada atapnya. Tidak mengapa. Tidak perlu berlebih-lebihan sampai mobilnya dibuka kapnya dan tidak mau dia masuk Masjidil Haram, maunya di luar saja biar kena matahari. Tidak demikian ya. Tetapi hadisnya hanya menyatakan jangan memakai kolan suah, jangan memakai imamah, jangan memakai menutup kepala. Ya. Ini di satu tempat disyariatkan. Tapi di tempat lain tidak disyariatkan. Di waktu lain tidak disyariatkan. Qala wa innama fadalla ala annahu laisa kullu ma kana qurbatan fi mawatin yakunu qurbatan fi kulli mawatin. Ini menunjukkan satu kaidah penting yang perlu kita catat bahwasanya laisa kullu makana qurbatan, tidak setiap apa yang merupakan takarub di satu tempat dia menjadi takarub pula di tempat lain. Tidak mesti kalau di sini disyariatkan di tempat lain belum tentu disyariatkan. Seperti yang kita contohkan tadi, berdiri dalam sholat disyariatkan, berdiri ketika khutbah atau bukan ketika khutbah, ketika mendengarkan khutbah tidak disyariatkan. Demikian pula tawaf mengelilingi Ka'bah disyariatkan, tawaf di tempat lain tidak disyariatkan. Sa'i baina Safa wal marwah disyariatkan, tapi sa'i di antara dua tempat keramat tidak disyariatkan. Maka konifidina azakumullah belum tentu satu ibadah yang disyariatkan di tempat tertentu dalam keadaan tertentu belum tentu di tempat lain dalam keadaan lain juga disyariatkan. Wa ma يتبع fi ذلك kulu ma waradat به syariah tetapi yang diikuti adalah semua yang disyariatkan atau yang diriwayatkan dalam syariat. Di tempat-tempatnya yang digariskan. Di tempat-tempat yang memang ditentukan dalam syariat. Di waktu-waktu yang disyariatkan pula. Apa maknanya di waktu-waktu yang disyariatkan pula? Apa contohnya? Sesuatu yang ibadah di waktu lain tidak ibadah. Haji. Haji kalau waktunya di bulan lain tidak boleh daripada kita berdesak-desakan sekian juta orang, kita hajinya nanti aja. Ya. Di bulan apa kayak di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah ya. kita haji, oh, paling kita cuma berdua yang haji. Ya. Di Arafah cuma berdua, di Mina cuma berdua. Kan enak ada desak-desakan. Ya. Apakah bisa dikatakan demikian atau bisa diterima? Bahwa merdu, dia tertolak. Kenapa tertolak? Ahdasa, fi amri fi amrihi dia telah mengadakan dalam amr rasul dalam agama ini ma laisa minhu apa yang bukan dari beliau alaihi salatu wasalam fa rad maka dia tertolak kalau dia mengatakan ah, ada kok perintahnya haji iya ada perintahnya di waktu tertentu di tanggal tertentu diajarkan maka bin ibn usulan dari orang-orang liberal itu adalah usulan gila Supaya jangan bersaksakan dan selalu datang korban setiap tahun katanya. Lebih baik hajinya digilirkan tiap bulan. Itu bodoh, jahil. Tapi karena jahil berbicara, akhirnya rusaklah agama. Demikian ya azakumullah. Berarti yang namanya ibadah dalam satu tempat tertentu, belum tentu di tempat lain ibadah bentuk tertentu dalam satu ibadah belum tentu bentuk tertentu itu merupakan ibadah pula di tempat lain dan di tanggal tertentu disyariatkan satu syariat belum tentu di tanggal lain ditentukan syariat yang seperti itu atau dianggap sebagai ibadah maka berarti harus mengikuti syariat bentuknya harus mengikuti syariat tanggalnya bulannya harus mengikuti syariat tempatnya pula kalau di Arafah ya di Arafah kalau di Ka'bah tawafnya di Ka'bah. Kalau waktunya dikatakan bulan Dzulhijjah ya bulan Dzulhijjah. Dan bentuknya pun harus seperti itu. Demikian ikhwan ibn azakumullah makna ya, yang luas dari ucapan Rasulullah SAW man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad atau man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad barang siapa yang mengadakan satu perkara dalam din yang tidak ada perintahku maka dia terpa, maka mafhumnya adalah setiap ibadah harus ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan insya Allah pada kajian mendatang. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta